Ya ini Mbak Fibri Viola udah nyampe ini. Halo, mau kemana Mbak? Kita mau ke Lampung. Oh iya iya. iya. Eh, kegiatan hari ini harus diikuti terus sampai selesai ke Siap. New Monaco dan ke. Ah. Kamu ini sih tuh bang sih. Mungkin. wes. Mungkin deh. <laughs> Lu, lu antri guys. Kita naik dulu ya guys. Kan masih ada tulisan dilarang makan di video, Mas. itu Mas. Oh iya. Dilarang vlog. Iku problem, Iku vlog. Anu tekan yo, gua lo, Vlog jelas tekan yo lo sih, berarti hari dari buncang. Lah budal ini ya. Laris moro, bro. Laris moro. Ya. Duwe. sudah kopi ta, Mas? tukang pas tukang sulap mas ayo mas Oke, ya, tunggu sih mas, tunggu sih. Lah, kabaran lah. Oh, nih rada rada tidur di Mas. Rapatan nih Mas. Ya. Tarik Mas. Tuh, tuh. Apot Mas. Deh. pikir lagi sih bagasi. Ah, ini Mas Nono ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, mau Morata mau ke Lampung, Kabupaten Pring Sewu. Acara apa Mas? Acara Gurang Garam bersama Setia Band bersama New Monata. Sudah bawa pelampung? Sudah bawa pelampung mas? Ya ini kalian gajah ini. yang penting yang penting beliumnya jangan sampai ke atas. Beliung. Oh, oh iya. iya. Apa ya? Angin muter. Oh. oh eh, pentil mumet. Bongok oh, wajah. Eh, kenal dia tuh siapa tuh? Oh, itu kuli, Mas. Kuli itu mas, itu kuli mas, itu mas. Saya dan ibu dalam selamat. Amin, amin. Nah, Mas selamat ini. Udah. Nah. <laughs> Lampung. Iya, saya baru kali ini mas. Saya baru kali ini mas. Iya. Nanti pegangan tangan ya mas. <laughs> Oke, siap, siap, siap. Iya, iya, iya. Favorit, eh favorit Eger, Adidas. Oh mantap ya. Mantap, mantap, mantap. mantap. Ini Eger ini. Oh. Kan sekarang ada anaknya. Iya. Eger. dari bawah. Pilihan yang bagus. Oh. Eger. Kalau ini Adidas. Iki loh. Bawa. Iya. bos. Udah, udah. Iki penampilannya kan luar biasa. Iya. Ya. Bos. Yo, <laughs> oh, ya, iya iya. Bos si SCG loh. Iya. Bos. Bos. Itu pengen bujuk ya. <laughs> wajah. Cathy. Mas Koper mari sholat sama tuh, jadi tampan tuh, tuh tuh. Halo, apa ya damar ini? Cocok dari oma ini, kembali. Oh, tayo dilukuro cagar kayak topol, Mas. Itu. Mas. Kota sering. Salen kayak motor, Mas. Waktu ini mepet pet. Ya, ini baru capek baru banget lambung alhamdulillah. Ini tisu basah. Ini dasi belum sempat gawe. Ini baik eh B belakang. Ah, ini belakang sini kompres. Mas. Kalau ini langsung cepat. <laughs> Tapi benclek guys. Lo guys, kupu guys pengawalan. Ketat. Pengawalan enam bulan guys. Bos. Kita. Ini jadi kristal lo yang jadi rampung gede. Lo. <laughs> santai lo kate turung kok santai Loh, lo dhewe kok golongane oh, wis lumpuh kabeh mas kesel kados mas lo wae kok sunat lo <laughs> kayak sunat Pak juri kayak sunat ya aja anu kursine ana hiasane iya iya iya ya. Lha kene iki. Lah natal langsung mau nyangoni. Lho. Oke, ketua wali matul kita. terus urus. Dokter iya apa gitu, asma. Oh, makanya adem Iki nek ate kloyongan go iki mah yo becak miniatur ora kena dioglang iki. Dadi wis.